Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pokong Raya. Rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. <clears throat> Terakhir kita berada di bab Ahkamil Itlafat dan dalam kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan Ahkamil Wadi'ah. Dan sebelum Ya, kita lanjutkan di Ahkamul Wadiah maka kemarin di bab Ahkam Al-Itilafat ada dua kosa kata yang ingin saya tegaskan <clears throat> maknanya yang pertama adalah di baris pertama <clears throat> Allah mengharamkan tidak melanggar melampaui batas harta manusia wal ibtizaz ibtizaz maknanya merampas kemudian empat baris setelah itu wa kadza man tasabbaba fi itlafi malin demikian juga siapa saja yang jadi sebab rusaknya atau hancurnya harta semacam membuka pintu fadoa lantas hilanglah maka makana lakan alai sesuatu yang ditutupi oleh pintu tersebut atau melepas wi'ain wadah ikatan wadah fansaba insaba artinya berjalan cepat insaba artinya berjalan cepat mafil wi'a apa yang ada di wadah tersebut sehingga rusaklah atau hilanglah maka si penyebab ini domina dalika punya kewajiban ganti rugi kemudian kita lanjutkan dengan ahkam al-wadi'ah barang titipan Al-Ida menitipkan barang secara syariat pengertiannya Taukil mewakilkan kepada orang lain fil hifzi untuk menjaga satu barang dan itu tabaruan sukarela artinya tidak berbayar maka yang namanya titipan yang betul-betul titipan itu tidak membayar namun jika titipan itu wadi, uh, bil ujrah ada bayarannya maka hakikatnya adalah ijarah. Hakikatnya adalah ijarah jualan jasa bukan titipan. Misalnya di tempat kita ada penitipan sepeda motor, penitipan sepeda atau penitipan eh, mobil di bandara, ya, ada penitipan mobil. Ya, maka dia bukan wadiah bukan titipan yang sesungguhnya namun hakikatnya adalah ijarah jualan jasa jasa apa jasa ya pengamanan nah. Dalam bahasa Arab wadi'a artinya man wada'a syai'a artinya meninggalkan sesuatu. Nah, karena itu barang titipan disebut wadi'ah li'ana karena barang ini matrukaton di, ditinggalkan ya, ingda al muwadda di tempat orang yang dititipi, dititipi. Secara syariat ya, wadi'ah adalah nama untuk harta al-muda yang dititipkan di tempat orang yang akan menjaga barang tersebut dan ini bila iwadin tanpa ada bayaran dan disyaratkan untuk sahnya al-ida penitipan barang hal-hal yang yuktabar hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam taukil maka ketentuannya mengikuti ketentuan bab wakalah yaitu minal bulughi wal akli orang yang melakukan transaksi penitipan barang ini orang yang balik dan berakal wal rushdi dan dia rasyid orang yang pandai mengelola harta kenapa bab barang titipan itu mengikuti wakalah Li anal ida'a karena menitipkan barang hakikatnya adalah mewakilkan kepada orang lain fil hifdi untuk menjaga satu barang kemudian dianjurkan menerima barang titipan untuk siapa saja yang yakin anauthikotan bahasanya dia terpercaya dan mampu menjaga barang tersebut karena dalam hal ini menerima barang titipan terdapat ganjaran yang banyak. Dasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Wallah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi." Allah menolong senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ditambah kemudian kebutuhan banyak orang terhadap hal tersebut. Adapun orang yang tidak yakin mampu menjaga barang itu, maka makruh baginya menerima barang titipan. Maka di sini disampaikan rincian ya rincian hukum menerima barang titipan ada dua, mustahab sama makro Jika yakin bisa Eh, menjalankan amanah dengan baik maka hukumnya mustahab dianjurkan dan berpahala dan jika tidak yakin dia bisa menjaga dengan baik maka makro menerima dan bersedia menerima barang titipan kemudian eh, ada rincian yang lebih detail tentang menerima barang titipan di Syafi'iyah disampaikan bahasanya Syafi'iyah mengatakan bahasanya hukum menerima barang titipan itu ada lima macam sebagaimana lima macam hukum syar'i yang pertama menerima barang titipan hukumnya bisa wajib Ya, menerima barang titipan itu wajib dengan dua syarat. Jika terpenuhi dua syarat ini, hukumnya wajib. Yang pertama, ayat ta'ayyana. Ya, sebuah keniscayaan bagi seorang untuk menerima barang titipan itu bi alla bi alam yujad aminun ghairuhu karena tidak ada orang yang amanah selain dia maka sebuah keniscayaan baginya untuk menerima barang titipan karena tidak ada orang yang amanah kecuali dia syarat yang kedua si pemilik barang khawatir hilangnya barang jika dia simpan di rumahnya dan tidak dia titipkan kalau tidak dititipkan maka eh, hilang Eh, jika dititipkan satu-satunya orang amanah cuma beliau maka menerima barang titipan untuk beliau hukumnya wajib kemudian yang kedua hukumnya dianjurkan manakala penerima barang titipan itu tidak harus beliau kenapa di an wujita aminun ghairuhu karena dijumpai orang yang amanah selain dia kemudian dengan syarat dia ini seandainya menerima barang titipan dia yakin bisa amanah saat ini dan di masa depan maka dia yakin bisa amanah namun ada banyak pilihan tidak harus saya maka menerima barang titipan hukumnya dianjurkan. Kemudian yang ketiga, menerima barang titipan bisa jadi hukumnya mubah. Jika seorang itu tidak yakin kalau dirinya bisa amanah dan pemilik barang juga ngerti keadaan saya, bahasanya saya tidak yakin bisa amanah maka menerima barang titipan hukumnya mubah kemudian yang ke keempat menerima barang titipan bisa jadi hukumnya makruh yaitu jika seorang itu tidak yakin kalau dirinya bisa amanah di masa depan dia tidak yakin dirinya amanah di masa depan dan namun pemilik barang tidak mengetahui keadaannya kalau dia adalah orang yang tidak ya, bisa memastikan apakah bisa amanah ataukah tidak Kemudian yang kelima, menerima barang titipan hukumnya bisa haram. Yaitu ketika seorang itu yakin kalau dia tidak amanah sekarang ini dan pemilik barang tidak mengetahui keadaannya. Demikian juga yang kedua, hukumnya haram jika dia tidak mampu menyimpan barang titipan tersebut sebagaimana mestinya maka menerima barang titipan dalam kondisi ini hukumnya haram Kemudian ketentuan barang titipan kita kembali ke al-mulakhas al-fiqhi. Jika rusak dan hancur barang titipan di tempat orang yang dititipi dan dia tidak ceroboh maka dia tidak memiliki kewajiban mengganti Karena sebagaimana seandainya barang tersebut tak, uh, hancur atau rusak di antara hartanya yang lain karena barang titipan ini statusnya amanah dan orang yang mendapatkan amanah itu tidak memiliki kewajiban mengganti jika dia lam ada tidak melampaui batas dalam hadis yang mengandung kelemahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang menitipkan barang titipan faladomana alaih maka orang yang dititipi, dititipi tidak memiliki kewajiban mengganti diatkan oleh Ibnu Majah dan diatkan oleh Darqutni dengan redaksi tidak ada menjadi kewajiban orang yang pinjam yang tidak khianat kewajiban mengganti dan tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi barang yang tidak khianat tidak memiliki kewajiban untuk doman mengganti al-mughil artinya al-khain yang khianat dalam satu redaksi dengan redaksi dan eh, satu riwayat dengan redaksi tidak ada kewajiban ganti rugi atas orang yang dititip diberi amanah. Kemudian pertimbangan logika kenapa tidak ada kewajiban mengganti karena orang yang dititipi barang dia ini menjaga barang titipan tabaruan sukarela. Seandainya dia dibebani untuk ya, mengganti niscaya manusia tidak akan mau menerima barang-barang titipan fayataratab ala dalik dampaknya timbulnya madarat bagi banyak orang dan taat al maslahah dan hilangnya dan tidak terwujudnya maslahat orang tentu tidak mau apa untungnya bagi saya saya menerima titipan juga tidak ngapa-ngapain cuma menemui tempat di, di rumah saya setelah hilang kok wajib ganti kalau gitu ya tidak mau saya tidak mau menerima barang titipan aja sekalian oleh karena itu maka orang yang dititipi barang titipan dan barang titipan itu hancur, rusak, hilang tanpa keteledoran yang dilakukan oleh orang yang dititipi dia tidak punya kewajiban mengganti. Adapun orang yang melampaui batas melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya pada objek barang titipan atau orang yang ceroboh dalam menjaga barang titipan maka dia punya kewajiban mengganti jika barang tersebut hancur, rusak atau hilang karena status dia adalah mutlifun limali ghairihi menghancurkan harta milik orang lain maka jika dia ceroboh harusnya barang titipan itu dia simpan di di, dia masukkan ke dalam rumah cuma dia taruh di teras kemudian hilang maka ada kewajiban untuk mengganti kemudian di antara ketentuan barang titipan wajib bagi orang yang dititipi barang untuk menjaga barang tadi fi hirzin mithlihi fi hirzi mithlihi di tempat standar penyimpanan barang tersebut tempat standar tempat sewajarnya eh, penyimpanan barang tersebut. Ada orang yang titip laptop pada kita karena dia mau safar atau dia mau mudik, ya, maka wajarnya laptop itu ya disimpan dalam rumah. Kalau ditaruh di meja yang ada di teras itu berarti belum ditempatkan di tempat standar. Nah, kalau dia taruh di meja yang ada di teras, hilang diambil orang, maka orang yang dititipi ini punya kewajiban mengganti. Yeah. Kama yafadhu malahu hendaklah dia menyikapi barang titipan sebagaimana menjaga dan menyimpan barang pribadinya, harta pribadinya karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan amanah dalam firman-Nya Inna Allah ya'murkum an tu'atul amanati ila ahliha Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak mungkin menunaikan amanah kecuali dengan menjaga barang titipan alasan yang lain karena orang yang dititipi barang saat menerima barang titipan berarti dia iltazama komitmen untuk menjaganya maka wajib baginya melaksanakan apa yang jadi komitmennya kemudian jika barang titipan itu berupa hewan maka wajib bagi orang yang dititipi untuk memberikan pakan jika dihentikan pakan untuk hewan tersebut tanpa perintah pemilik hewan akhirnya hewan itu mati maka wajib baginya untuk ganti rugi karena memberi pakan binatang itu satu hal yang diperintahkan di samping dia punya kewajiban mengganti dia ini tadi juga dosa dikarenakan membiarkan hewan tersebut tanpa dikasih pakan dan dikasih minum sampai akhirnya dia mati. Ya, maka ya statusnya sebagaimana dalam hadis Dakhalat imra'atun an-nara fi hiratin. Ada perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing yaitu kucing yang dia kurung, dia penjara dan tidak dia kasih makan. Karena wajib hukumnya untuk ngasih pakan binatang tersebut dan ngasih minum. Dan ini wajibnya lihaqillahi ta'ala karena hak Allah. Lianna laha hormat lianna laha hurmatan karena dia memiliki kehormatan lain halnya kalau hewan tersebut tidak memiliki kehormatan maka diperintahkan untuk dibunuh ada orang yang titip babi misalnya ya udah nggak dikasih makan mati ya. laporan babimu mati ya tidak eh, ada kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena barang titipannya laisa laha hurmah, tidak memiliki kehormatan menurut syariat. Kemudian diperbolehkan bagi orang yang menerima barang titipan untuk menyerahkan barang itu kepada orang yang menurut hukum biasanya dialah yang menjaga hartanya semacam istrinya budaknya khazin eh, yang menjaga gudangnya khadim pelayannya sehingga jika eh, barang titipan tersebut rusak manakala berada di tangan salah satu dari mereka tanpa ada ta'adin melampaui batas tanpa ada ceroboh maka si dianya tidak memiliki kewajiban ganti rugi. Saya menerima titipan laptop tadi misalnya. Saya terima titipan dari kawan, maka boleh bagi saya saya serahkan ke istri. Tolong disimpan. Ya, saya punya pembantu, tolong ini simpankan. Itu boleh. Nah, ketika di tangan istri saya laptop tadi rusak tanpa ada kecerobohan, maka saya tidak punya kewajiban untuk mengganti. Li'analahu karena boleh bagi orang yang menerima barang titipan untuk mengurusi penjagaan barang titipan tersebut binafsi secara langsung atau man yakumu makomahu atau dia berikan kepada orang yang yakumu makomahu menggantikan posisinya. Eh, Wakata demikian juga dafa'aha ila man yahfadhu demikian juga seandainya dia serahkan barang titipan ke, tersebut kepada orang yang yahfadhu menjaga mala sahibihi harta kawannya baria minha maka dia telah gugur kewajiban lijaryanil adah bidzalika karena hukum adat, hukum kebiasaan itu sudah mensahkan semacam itu. Saya mau memulangkan barang titipan, tadi ada laptop, punya teman. Ini. Saya datang ke rumahnya, beliau beliaunya tidak ada. Saya serahkan kepada istrinya. Apakah saya telah gugur kewajiban? Sudah. Tidak ada orangnya, adanya anaknya yang sudah dewasa Bapak nggak ada di rumah ya, bagaimana ada perlu apa? Ini saya mau uh, barang titipan ayahmu, bapakmu. Ini ya, tolong sampaikan ke ayahmu ya. Saya dah serahkan pada anaknya yang dewasa. Gugurkan kewajiban saya, sudah gugur. Seandainya di tangan si anak tadi dia mau bawa, mau masuk ke dalam ini pas masuk ke dalam dia ada air di lantai kepleset nah, jatuh laptopnya. Saya punya tanggung jawab? Tidak punya. Karena sudah saya serahkan kepada anaknya. Ini. Maka bari hak gugur kewajiban saya. Selesai sudah kewajiban saya. Atau saya serahkan pada pembantunya. Ini saya serahkan pada pembantunya. Sudah gugur kewajiban saya. Lejaran ada bidalika karena hukum adat mengatakan saya sudah sah membalikannya. Pakai hukum adat itu saya sudah sah dinyatakan mengembalikan. Ya. Ketika saya kembalikan kepada orang yang ini, ya, sudah biasanya menurut hukum kebiasaan dia itu menjaga barang milik kawannya, boleh jadi milik bapaknya, milik majikannya atau yang lain. Hukum adat anak dewasa ah, ini jaga harta bapaknya, istri jaga harta suaminya, pembantu jaga harta majikannya. Itu hukum adatnya mengatakan demikian. Maka ketika saya pulangkan barang titipan dan saya berikan pada orang-orang tersebut selesai kewajiban saya. Namun seandainya barang itu diserahkan kepada the, orang yang tidak punya hubungan dengan dia, yeah. adalah orang yang ajnabi dengannya, demikian juga tidak punya hubungan dengan dia, tidak punya punya hubungan dengan pemilik barang, lantas rusak, maka orang yang dititipi barang punya kewajiban untuk mengganti karena tidak boleh baginya menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa udur. Maka kalau saya titipkan kepada tetangga, ah, itu enggak enggak sah. Belum selesai. Saya punya titipan ah, tadi barang titipan laptop mau saya pulangkan. Saya datang ke rumah uh, pemilik laptop, orangnya ndak ada, sepi. Pembantunya ndak ada, anak ndak ada, sepi Ah, akhirnya ya sudahlah tak titipkan tetangganya. Nah, tak titipkan tetangganya. Nah, ini kok rusak di tempat tetangga saya punya kewajiban untuk ganti. Ila kecuali jika dititipkan kepada orang asing tersebut karena udur yang mengharuskan untuk seperti itu semacam telah tiba kepadanya kematian atau ingin safar dan dia khawatir jika dia bawa barang tersebut ikut safar bersamanya maka tidak mengapa dia titipkan pada orang lain pada tetangga dan dia tidak punya kewajiban ganti rugi jika rusak atau hilang atau hancur barang tersebut. Saya mau safar, ya, safarnya safar yang jauh, safar yang menakutkan. Ini ya, tidak tahu nanti bisa kembali atau tidak. Saya mau pulangkan barang-barang titipan ke tempat. Ya, saya pergi ke tempat dia, dianya tidak ada, sepi. Ya. Akhirnya saya titipkan kepada tetangganya. Sahkah ini? Jawabannya sah. Sudah cukup. Kenapa? Karena ada udur sehingga saya titipkan, saya serahkan kepada ajnabi orang yang bukan apa-apanya si pemilik laptop. Kemudian, jika terjadi hal yang menakutkan atau orang yang dititipi barang ingin bepergian, maka wajib baginya mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakil pemilik jika dia tidak jumpai pemiliknya tidak pula wakil pemilik hendaknya barang titipan tadi dia bawa bersamanya dalam safar itu jika dengan membawa itulah yang lebih aman bagi si barang titipan namun jika tidaklah safar itu lebih aman bagi barang titipan maka <clears throat> dafa'aha ilal hakim maka adalah dia serahkan kepada kodi kepada pihak yang berwajib Pak ini saya mau safar tetangga saya ya, Mbak ini saya punya barang titipan saya titipkan di sini ya gitu Anal hakim karena hakim atau kodi itu menggantikan pemilik barang ketika dia tidak ada jika tidak mungkin dititipkan indal hakim di tempatnya qadi maka adalah dia titipkan barang itu pada orang lain yang terpercaya dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin hijrah beliau letakkan barang-barang titipan yang ada di rumahnya di beliau taruh di tempatnya rumah Ummu Aiman dan Nabi perintahkan Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan tersebut kepada pemiliknya. Demikian juga orang yang tiba padanya kematian dan dia punya banyak barang titipan dari orang-orang wajib baginya mengembalikannya kepada pemilik jika tidak dia jumpai maka eh, maka dia titipkan di tempatnya hakim atau orang yang terpercaya. Kemudian wataati dan sikap melampaui batas terhadap barang titipan menyebabkan adanya kewajiban ganti rugi jika ternyata barang tersebut rusak karenanya. Misalnya ada orang yang titip hewan kendaraan menitipi hewan lantas faroki bahal lantas dinaiki li ghairi alfiha namun tidak dikasih pakan dan tidak kasih minum demikian juga ada orang yang titip kain lantas dipakai bukan karena kekhawatiran kain ini akan dimakan oleh ngengat demikian juga sebagaimana orang yang titip duit yang duit itu berada dalam satu tempat yang aman kotak atau semacam itu lantas dia keluarkan dari tempat penyimpanannya atau uang tadi itu berada dalam wadah kantong yang terikat lantas dia hilangkan ikatannya maka dia punya kewajiban mengganti barang titipan jika ternyata barang titipan itu hancur dalam kondisi-kondisi di atas karena dia dinilai melakukan tindakan melampaui batas dengan melakukan tindakan tersebut. Maka ada orang yang ya, dititipi duit dan itu di kantong, malah kantongnya dibuka, duitnya hilang, wajib ganti. Demikian juga yang lain. Kemudian Orang yang dititipi barang itu orang yang mendapatkan amanah. Diterima perkataannya jika dia mengklaim kalau dia telah mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakil pemilik. Dan diterima perkataannya juga jika dia mengklaim bahasa barang titipan itu rusak tanpa ada kecerobohan asalkan dia rela untuk eh, diambil sumpahnya karena dia adalah orang yang amanah dan mendapatkan ya, eh, aminun orang yang mendapatkan amanah dan Allah Ta'ala menamainya dengan amanah dalam firman-Nya sehingga Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya wal dan hukum asalnya adalah ya baro'atu dia tidak bersalah di takun korinaton jika tidak terdapat indikator yang menunjukkan kalau dia bohong dalam klaimnya kalau ini rusak dan hancur. Demikian juga seandainya dia mengklaim barang tersebut telah hancur karena kejadian yang nampak kelihatan bagi semua orang contohnya kebakaran maka tidaklah diterima ucapannya yang mengatakan ini hancur kecuali jika dia bisa membawakan bukti ala wujud tidak hadis dia memiliki bisa mendatangkan bukti adanya kejadian semacam itu yaitu kebakaran dan seandainya pemilik barang itu meminta agar dikembalikan ya kami minta makan adalah dia kembalikan ya maka jika pemilik barang itu minta untuk dikembalikan atas orang yang dititipi itu menunda-nunda tanpa udur sampai akhirnya barang titipan itu hancur atau rusak, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Karena kenapa? Karena orang yang dititipi ini melakukan hal yang haram, yaitu dia tahan barang padahal yang punya sudah minta barangnya wallahu a'lam. Dan transaksi menerima barang titipan ini adalah termasuk transaksi jais, transaksi yang tidak bersifat mengikat. Tidak mengikat orang yang titip dan tidak pula mengikat orang yang dititipi. Sewaktu-waktu mereka mereka ini bisa membatalkan secara sepihak. Kemudian kita uh, berpindah kepada Ihya Ulmawat mengelola tanah tidak bertuan. Mawat e, eh, mim dan wawnya di fatkah adalah sesuatu yang tidak punya nyawa dan yang dimaksudkan tanah yang tidak memiliki pemilik. Para ulama fikih mendefinisikan mawat dengan mengatakan dia adalah tanah yang lepas dari kekhususan dan dari kepemilikan orang yang maksum terjaga darah dan hartanya. Maka tidak termasuk al-mawat, maka keluar dari definisi ini tidak termasuk dalam definisi ini syai'ani dua hal. Yang pertama adalah majar alaihi milku maksumin. Itu telah menjadi hak milik orang yang maksum terjaga darah dan hartanya yaitu seorang muslim dan kafir harpe kafir dimi yang dia memilikinya karena membeli atau karena mendapatkan uh, hadiah pemberian atau yang lain. Kemudian tadi syarat yang kedua adalah terbebas dari ikhtisosot. maka oleh karena itu tidak termasuk dalam mawat ma ta'allaqat bihi maslahatu malikil ma'sumi yaitu harta-harta yang berkenaan dengan kepentingan para pemilik masalah timil ma'sumi kepemilikan orang oh, yang maksum semacam jalan itu tidak jalan raya itu tidak tergolong mawat meskipun dia tidak bertuan jalan itu tidak ada yang punya dan dia tidak tergolong mawat karena dia ada ikhtisos contohnya kalau di sini al-afniyah al-afniyah itu biasanya halaman rumah jadi kalau halaman rumah di tempat kita ya itu milik pribadi mungkin ya afnya ini mungkin tempat-tempat yang lapang yang itu milik bersama ya, kalau bahasa perumahan fasum ya, maka itu tidak tidak bertuan namun tidak namun bukan mawat demikian juga saluran air ya, ya, memang telah di e, menurut BPN di sini ada ya, ada parit nah itu parit itu tidak menjadi mawat demikian juga ya harta yang berkenaan dengan maslahat penduduk satu negeri semacam tempat untuk menguburkan orang-orang meninggal dunia itu tidak bertuan, tanahnya tanah tidak bertuan namun bukan tanah mawat atau tempat pembuangan sampah terakhir TPA. Ini juga bukan mawat. Kemudian tempat yang memang dimaksudkan untuk sholat dua hari raya. Ya, maka ini juga bukan mawat. Demikian juga tempat orang mencari kayu bakar hutan wal marai atau tempat pengembalaan. fakulu dalika layum laku layum laku bil ihya maka tanah-tanah di atas tidak menjadi milik pribadi gara-gara dia yang mengelola nah maka jika satu tanah itu terbebas dari unsur kepemilikan orang yang terjaga hak darah dan hartanya dan dia bukanlah dan dia terbebas dari al iqtisas kekhususan tidak menjadi e, kekhususan untuk kepentingan banyak orang lantas ada seseorang yang mengelolanya maka dia jadi pemiliknya berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahya ardon maitatan fahiyalahu maka siapa yang menghidupkan tanah yang tidak bertuan maka itu jadi siapa yang menghidupkan itu mengelola tanah tidak bertuan maka itu jadi miliknya lihat kalimat Ahmad Tirmidzi dan Dinisahal At-Tirmidzi dan terdapat semakna dengan itu sejumlah hadis sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari dan mayoritas para ulama fikih dari berbagai kota mengatakan bahasanya tanah tidak bertuan tanah mawat itu menjadi milik individu dengan cara dia mengelolanya meskipun mereka para ulama fikih berselisih pendapat tentang syaratnya kecuali mawat untuk tanah haram dan arafah maka tidak bisa dimiliki dengan sebab alasan pengelolaan karena jika dimiliki maka ini bisa mempersempit orang yang mau menunaikan manasik iya. wa istilahihi alam mahalinas dan eh, hak bagi dia untuk menguasai dan menempati alam mahalinas di tempatnya orang-orang fi sawa adalah sederajat dan sama. Nah, karena itu maka mawat tanah haram dan arafah itu tidak bisa menjadi milik pribadi meskipun ada pengelolaan karena tadi itu menyempitkan nanti pelaksanaan manasik dan status orang tersebut pengelola dan manusia-manusia yang lain itu punya status dan hak yang sama untuk Arafah dan ya, ya, untuk Arafah dan tanah haram. Kemudian kaidahnya tanah tidak bertuan itu bisa menjadi hak milik pribadi manakala ada ihya dikelola. Nah, apa itu yang dimaksud dengan dikelola? Wayasulu dan terwujud pengelolaan tanah tidak bertuan dengan beberapa Poin yang pertama, ketika dia ahatahu dia kelilingi pakai tembok yang kuat mimma jarat dengan bentuk tembok yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Maka orang tersebut teranggap telah eh, ahyahu telah mengelola eh, tanah tersebut. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membentengi dengan satu peteng pada satu tanah maka dia dialah pemiliknya Dikatakan Imam Ahmad Abu Daud dari Jabir dinasahi oleh Ibnu Jarud dari Samurah juga terdapat redaksi semisal dan hadis ini ya dulu menunjukkan anak tahwid alal ardi Bahasanya tahwid memasang tembok atas satu tanah menyebabkan orang tersebut punya hak untuk memilikinya. Wal miktar al mutabar dan tolak ukur yang teranggap adalah mengacu pada orf apa yang sudah bisa disebut sebagai tembok keliling dalam bahasa Arab. Adapun seandainya dia putari seputar tanah tidak bertuan tadi dia putari pakai batu atau semacam itu misalnya debu atau tembok yang kecil yang tidak menghalangi mawara'ahu menghalangi orang-orang atau dia gali di dekat tanah tersebut ya, satu lahan galian maka dia maka orang ini tidaklah memiliki tanah bertuan tadi dengan apa yang dia lakukan akan tetapi dia ya, lah yang lebih berhak untuk mengelola tanah tersebut daripada orang lain sehingga tidak boleh baginya menjual tanah tersebut illa bi ihyaihi kecuali setelah dia memilikinya kemudian yang kedua idha hafar jika seorang itu menggali satu tanah yang tidak bertuan menggali sumur lalu telah sampai airnya dan dia telah dapat airnya maka ini tergolong telah mengelola tanah itu. Dan jika dia menggali sumur namun tidak belum sampai kepada air, maka dia tidak memilikinya. Wa inna ma yakunu ahaku bi iha min ghairihi ya, dikatakan bahasanya dia lebih berhak untuk menghidupkan tanah tidak bertuan itu daripada yang lain karena dialah yang sar'a mulai fi ihya'iha untuk mengelola tanah tersebut. Ya, maka jika dia gali sumur, enggak sampai ketemu air, ya maka tanah tersebut tidak menjadi miliknya, cuma dia yang lebih berhak untuk memiliki, untuk mengelola tanah itu daripada yang lain. Kemudian jika dia sambungkan ke tanah tidak bertuan air yang dia alirkan dari mata air ataukah sungai, maka dia tergolong telah menghidupkan telah mengelola tanah tersebut karena manfaat air bagi tanah jauh lebih banyak daripada manfaat tembok jadi dalilnya kias aula kemudian idha habasa anil ardi al mawad jika seorang itu menahan untuk tanah tidak bertuan dia tahan air dan air tersebut menutupi tanah tadi namun wala tasluhu ma'ahu ziroa, namun tanah tersebut belum layak untuk ditanami maka dia tahan air sehingga hatta asbat sehingga jadilah tanah tersebut layak untuk ditanami maka orang ini sudah tergolong mengelola tanah tersebut dan dialah pemiliknya. Karena manfaat tanah dengan hal tersebut yaitu air ini jauh lebih banyak daripada manfaat tembok yang terdapat dalam dalil kalau dia itu memiliki tanah tidak bertuan bi alaiha manakala dia menegakkan tembok padanya. Ini ada sejumlah tolak ukur apa yang disebut dengan ihya'ul ulmawat dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat setelahnya. Namun di antara ulama ada berpendapat bahasanya pengelolaan tanah tidak bertuan itu tidak berhenti pada poin-poin ini kembali kepada urf maka mana saja yang dinilai oleh para ulama ya, jika manusia itu menilai ini adalah bentuk mengelola maka dia maka orang tersebut memiliki hak kepemilikan pribadi atas ya, al arda al mawat ya, tanah tidak bertuan nah, pendapat ini dipilih sejumlah ulama Hanabilah dan yang lain karena syariat datang mengkaitkan kepemilikan dengannya dan tidak menjelaskannya maka wajib mengacu kepada apa yang jadi uh, ilama karena ihyaan mengacu kepada apa saja yang disebut sebagai ihya menghidupkan atau mengelola tanah menurut orf ya, maka kesimpulannya pendapat yang paling kuat apa yang dimaksud dengan ihya mawad mengelola memakmurkan tanah tidak bertuan ya, menurut pendapat yang paling kuat mengacu kepada al-urfu ketika Allah mengatakan oh berarti dia telah mengelola ya sudah selesai dan secara umum pembahasan ini kalau di tempat kita pembahasan teoritis ya. Ya, pembahasan teoritis setelah ada undang-undang agraria ya, nah, itu sudah uh, ya ardul mawat ya mungkin bisa kita katakan tidak ada dulu tahun 70-an dan sebagainya orang itu tinggal menetapkan oh, ini kebun milik saya nah, itu jadi milik dia dia tanami dia cocok tanam ya udah itu jadi milik dia kebun di di, eh, di hutan itu tinggal dia ngeklaim aja nah, tanah milik saya atau ya, ya, atau nampaknya masih ada uh, Ardul Mawat ini tempat kita ini apa hasil tanah penggerusan sungai itu iya, nanti kemudian nempel di mana itu menjadi tanah tidak bertuan iya, tanah tidak bertuan orang tidak e, siapa yang dulu duluan kalau di di masa kita cuma dulu duluan ngeklaim saja nancepkan apa wah oh, ini ini saya yang lola tanah tadi apa namanya ya, ya bawa sungai dari eh, tanah airnya kan ketika apa belokan ya nanti kemudian lama-lama ya, daratannya jadi maju jadi jadi bertambah karena tanah yang dibawa oleh sungai nah ini di tempat kita tinggal klaim-klaiman harusnya tidak klaim-klaiman siapa yang memanfaatkan Iya, bukan klaim, namun siapa yang memanfaatkan? Siapa yang dulu memanfaatkan ya sudah itu dia yang punya kewenangan. Ya, dia yang duluan yang ngasih eh, bercocok tanam di situ ya sudah itu menjadi hak miliknya. Ya, sampai di sini sebenarnya sudah selesai pembahasan tentang masalah iya Abdul mawat. Poin selanjutnya sudah lain bab yaitu masalah iqta. Iqta itu kalau bahasa sekarang mungkin swastanisasi milik negara kemudian pengelolaannya diserahkan kepada person dan pihak swasta namanya ikta' Ya, wali wali imam muslimin dan penguasa kepala negara boleh memberikan iqta'ul ardi memberikan tanah yang tidak bertuan uh, menyerahkan pengelolaan tanah tidak bertuan liman yuhyiha untuk orang yang akan mengelolanya ini, ini ada tanah statusnya ya, tanah tidak bertuan tokas negara dan sebagainya diserahkan silahkan dikelola Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan iqta kepada Bilal ibn Harith. Ya, Nabi berikan kewenangan untuk mengelola daerah Al-Aqiq. Kemudian Nabi memberikan iqta untuk Wa'il ibn Hujar tanah di daerah Hadrul Maut. Nabi juga memberikan iqta kepada Umar dan Utsman dan sejumlah sahabat. Silakan sana dikelola. Jadi manfaatkan akan tetapi untuk iqta ardul mawad seorang itu tidaklah memiliki dengan semata-mata iqta kecuali hatta yuhyiha. Namun dia baru bisa memilikinya manakala dia mengelolanya. Sehingga iqta itu cuma fungsinya adalah dengan iqta dia lebih berhak untuk jadi pemilik dibandingkan yang lain. Jika kemudian dia mengelolanya maka dia memilikinya. Jika dia tidak mampu untuk mengelolanya maka penguasa bisa istirja menarik pemberian ikhta Kemudian diberikan kepada yang lain yang mampu mengelola dan memanfaatkannya. Dalilnya karena Umar bin Khattab itu meralat dan membatalkan sejumlah ikhta untuk orang-orang yang tidak mampu untuk mengelolanya. Nah, sampai situ pembahasan tentang masalah iqta selesai. Kemudian uh, masuk bahasan yang lain yaitu ya, sabaqa ila mubahin. Wa man sabaqa ila mubahin ghairil ardil mawad. Ya, siapa yang lebih dulu ya, ila mubahin kepada sesuatu yang merupakan milik umum Ghail ardil mawad dan itu bukan tanah yang tidak bertuan. Contohnya siapa yang lebih dulu menangkap binatang buruan, mengambil kayu-kayu kering di hutan, fawa maka dia yang lebih berhak. Maka ini kaidah tentang siapa yang lebih dulu menempati, menguasai sesuatu yang itu adalah al-mubah Eh, yang diperuntukkan untuk umum maka dia yang lebih berhak orang yang datang belakangan tidak boleh ngusir iya. maka contohnya tadi binatang buruan kemudian kayu bakar yang ada di hutan iya. demikian juga tempat duduk ruang tunggu di bandara di terminal di stasiun kereta api itu kaidahnya siapa yang dulu yang dia yang berhak ya, orang yang datang belakangan ya harus terima padanya sudah penuh ya sudah ya jatahnya berdiri ya. demikian juga termasuk al mubah tempat di masjid soft di masjid siapa yang datang duluan dia yang berhak orang yang datang belakangan ya tidak boleh ya, Mbak ngusir oh ini ini tempat saya kok saya biasanya udah di sini ya, ya kamu nih oh, kok di tempat saya tidak bisa karena siapa yang lebih dulu ke tempat yang mubah tempat yang milik bersama maka dialah yang berkuasa Kemudian jika ayamu rabi amlakin nas lewat di tanah milik banyak orang ada air mubah yaitu air yang tidak dimiliki oleh siapapun semacam air sungai dan air lembah maka boleh bagi pemilik tanah yang atas untuk yeah, mengambil air tersebut sebagai minum untuknya demikian juga boleh baginya menahan air sampai setinggi mata kaki setelah itu baru dia lepas ya, air tadi ke bawah ke, ya, ke tanah yang lebih bawah yang ada di dekatnya kemudian wayaf Allah yalihi dan orang yang di bawah juga punya hak seperti itu setelah itu yaitu ditahan sampai setinggi mata kaki kemudian baru dilepas untuk tanah yang lebih bawah lagi wah dan demikian seterusnya maka ketika eh, ini lahan pertanian persawahan itu tanahnya ya, tidak rata ada yang atas ada yang bawah ini, lantas ada air irigasi atau yang lain maka urutannya adalah ya itu ke tanah yang paling dekat dengan sumber air ya, dia boleh ngambil nyedot boleh nahan di sini katakan setinggi mata kaki setelah setinggi mata kaki nah baru dia buka pintu nah, biar airnya turun ke bawahnya yang bawah juga seperti itu setelah setinggi ukuran tadi barulah dia buka untuk tanah yang lebih bawah lagi dalilnya sabda Nabi saw pada Zubair airi wahai Zubair Eh, ambillah air tersebut wahai Zubair dan tahan airnya sampai eh, ya silu sampai kepada tembok itu maksudnya tembok tanah tembok tanah itu ke tempat kita tegalan ya, di sawah ya, sawah itu kan eh, satu kotak itu kan satu kotak sawah itu ada temboknya apa itu ya ya Eh, pematang oh ya bahasa Indonesianya pematang sawah eh, wahai Zubair tahalah air sampai air tersebut setinggi pematang setelah itu baru kamu silahkan buka ya, salurkan kepada yang lebih bawah mutafakun alaih disebutkan oleh Abdul Razak dari Ma'mar di Az-Zuhri Zuhri mengatakan kami melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahan air sampai air tersebut setinggi pematang. Fakana dalika ilal ka'bain. Ternyata setelah dicek oleh Zuhri pematang di kota Madinah Ya, pematang lahan pertanian itu dua mata kaki ilal ka'bain sampai dua mata kaki mata kaki kanan dan mata kaki kiri Aikosu mereka ukur mawakwaat fil kisah apa yang terjadi dalam kisah lalu mereka jumpai bahasanya itu pematangnya itu cuma setinggi mata kaki akhirnya mereka-mereka menjadikan sebagai tolak ukur listihqaqil awal fal awal untuk berhaknya ya, orang yang pertama kemudian orang yang kedua dan seterusnya. Jadi tolak ukur setinggi mata kaki itu dari mana? Dari cek yang dilakukan oleh az dan yang lain. Ya, itu ternyata dicek ternyata setinggi mata kaki. Kemudian dan kena Abu Daud dan yang lain dari Amr bin Shu'aib ya, dari bapaknya ya, yaitu Shu'aib dari kakeknya ya, lengkapnya Amr ini Amr bin Shu'aib bin Muhammad Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn Al-As yeah maka Amr itu ya bapaknya namanya Su'aib Su'aib ini bapaknya namanya Muhammad kakeknya namanya Abdullah bin Amr ibn Al-As maka sanatnya adalah dari Amr bin Su'aib dari ayahnya yaitu Su'aib anjadihi dari kakeknya Su'aib bukan kakeknya Amr kalau kakeknya Amr nanti Muhammad namun kakeknya Su'aib yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn Al-As. Ya, dari Amr bin Su'aib pastinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk sail, sail itu air lembah. Mahzur, mahzur itu nama lembah di Madinah yang terkenal. Maka Nabi katakan tahan airnya sampai sail tersebut air tersebut sampai kepada mata kaki kemudian lepaslah bukalah pintunya dari yang atas kemudian kepada yang lebih bawah dan yang lebih bawah itu ini berlaku manakala airnya adalah milik umum air hujan air irigasi dan yang lain wa amma amma ingkana al-ma'u mamlukan adapun jika air yang mengalir itu ada yang punya fa maka yang punya ini yuqasim bainal malak ya, membagi di antara para pemilik-pemilik tanah sesuai dengan kadar kepemilikan mereka dan masing-masing itu mengelola jatahnya dengan apa yang dia inginkan. Maka ada jadi ada mata air milik pribadi. Kemudian airnya mengalir. Ya, maka mata air ini airnya air milik pribadi dia. Karena mata airnya itu muncul di tanah pribadinya. Ya, maka yukasim bainal malak. Air tersebut dia bagi Eh, kepada para pemilik tanah-tanah yang ada sesuai dengan kadar kepemilikannya. Kemudian ini eh, satu paragraf ini eh, pembahasan yang lain yaitu hima. Itu ini pembahasan tentang masalah hima. Hima itu ya, ada tanah tidak bertuan yang negara menetapkan ini adalah untuk kepentingan negara yang lain tidak boleh masuk ke sini kalau di hadis arba'in hima diartikan dengan daerah larangan wali imamil muslimin boleh bagi kepala negara untuk menetapkan hima mar'an sebagai tempat gembalaan bagi hewan-hewan ternak milik kas negara. Semacam contohnya kuda-kuda untuk jihad, kemudian onta-onta yang merupakan onta-onta zakat. Ini satu hal yang diperbolehkan malam yadurrahum bitajik alaihim selama tidak membahayakan rakyat karena menyusahkan mereka. Berdasarkan uh, ya di hadis yang diatkan oleh Ibnu Umar radhiallahu anhu masnya Nabi saw menjadikan daerah Naqi sebagai hima untuk kuda-kuda kaum muslimin. Dan diperbolehkan bagi kepala negara untuk menetapkan hima bagi uh, yang ditujukan kepada rerumputan yang ada di tanah tidak bertuan. Yang ini dia dia ya, ya, dia tetapkan untuk iblis sedekah. Ya, ini untuk unta sedekah, kemudian kuda-kuda para mujahid, kemudian hasil ternak atau ternak-ternak dari al-jizyah yang merupakan pembayaran jizyah dari kafir dimi. Ya, wadwal nggak tahu ini doal apa maknanya mungkin uh, hewan-hewan yang tersesat ya, maka ini satu hal yang diperbolehkan jika dibutuhkan dengan catatan hima yang dilakukan oleh penguasa ini tidak menyusahkan rakyat ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ju'ala sayembara kemudian barang temuan